Hadis hadis tadi berlaku pada atau bagi seseorang yang mengucapkannya wa mata 'alaiha dan dia mati di atas perkara tadi. Kama ja'at muqayyadatan bi qawlih sebagaimana datang secara kait terikat dikaitkan dengan sabda beliau khalisan min qalbi Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Ghaira syakin fiha. Dengan tanpa ada keraguan. Bisidqin dengan kejujuran. Wa yaqinin dan dengan keyakinan. inna haqiqata tauhidi. Sebab hakikat tauhid ialah injidabur ruhi ila Allah Ta'ala jumlatan. Ialah tertariknya ditariknya roh ini kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala secara global. Faman syahida an la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah. Maka barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, maka dia akan masuk dalam surga. Lianna ikhlas huwa injirabul qalbi ila Allah Ta'ala. Sebab yang namanya keikhlasan itu ialah tertariknya hati ini kepada Allah subhanahu wa taala bi ayyatuba minadz dzunubi taubatan nasuha dengan dia bertobat dari semua dosa-dosanya dengan taubat yang nasuha taubat yang nasuha maknanya at-taubah min jami'iz dzunub taubat dari semua dosa yang beliau mengatakan fa mata ala tilkal hal nala dzalik dan bila dia meninggal dunia di atas keadaan tadi, mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan keikhlasan, dengan keyakinan, dengan kejujuran, tanpa keraguan-keraguan sedikit pun, nala dalik. Maka dia pasti akan mencapai, akan memperoleh pahala tadi. Ini betina azakumullah, sebagaimana yang saya terangkan eh, kemarin. Para ulama memperbincangkan tentang riwayat-riwayat ini. Ala aqwalin dengan beragam penjelasan di kalangan mereka. Ahsanuha yang paling bagus karena betina azakumullah ialah bagi seseorang yang mengucapkan kalimat ini indah mautif menjelang matinya sehingga dia mata ala hadil halah sehingga dia meninggal dunia di atas keadaan ini tadi. Tamam? Sehingga diharamkan dari neraka dan pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Faidah mata ala tilkal halina dzalik. Maka bila dia meninggal dunia di atas keadaan tadi, maka dia pasti akan mencapai keutamaan tersebut. Fa'inahu qad tawatar al ahadith. bi annahu yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Sebab telah mutawatir hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya akan keluar dari neraka ini seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min al khairi ma yazinu syairah dalam keadaan di hatinya itu terdapat sebuah kebaikan yang seberat syairah satu biji syair wa ma yazinu khardalah dan seberat biji uh, khardal al khardal apa ya khard Hah? sawi nah kemudian ma yazinu dzurratan dan yang seperti biji dzurrah kalau syair agak panjang kayak beras begitu tapi dia agak, agak memanjang agak agak berat tamam kalau dzurrah kecil bulat kayak jagung rasanya lebih manis dzurrah kalau khardal sebelum melihat وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل ثم يخرج منها dan mutawatir juga banyak sekali orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia masuk ke dalam neraka thumma yakhruju minha kemudian keluar daripadanya Hadis ini kana disebut oleh para ulama dengan hadis asy-syafa'ah tamam hadis tentang masalah syafaat termasuk ahadis mutawatirah termasuk hadis yang mutawatir kana nazakumullah nah fil jumlah وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن Adam dan telah mutawatir pula bahwasanya Allah tabaraka wa taala mengharamkan atas neraka untuk memakan bekas sujud dari Bani Adam. yakni walaupun dia diazab di neraka tetapi tidak semuanya diazab ada bagian tubuhnya yang diazab seperti asar sujud bekas-bekas sujudnya fahaulai kanu yusalluna wa yasjudulillah maka mereka-mereka itu mereka dulu di dunia ini yusallun salat wa yasjuduna lillah dan sujud karena Allah subhanahu wa taala wa tawatarat بأن الله يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله dan juga telah mutawatir pula bahwasanya Allah tabaraka wa taala mengharamkan atas neraka seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia bersaksi bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walakin kata beliau, tapi ja'at muqayyadatan bil quyudis siqal. Akan tapi datang riwayat-riwayat tadi dengan al quyud ikatan-ikatan ketentuan-ketentuan as-siqal yang berat. Kita gitu, apa ya, Ikhwan? Persyaratan persyaratannya ikhlas karena Allah taala menafikan semua jenis kesyirikan, keyakinan, kejujuran, menafikan semua jenis kemunafikan. Al-qabul wal inqiyad, menafikan semua jenis maasi wal mukhalafah. wajar Sehingga betul-betul berat karena utina asakumullah. Wa taqaddama hadza bahwasanya itu semua enggak mudah. Harus dengan ketentuan tadi. Wa aktsaru man yaquluha la ya'rifu al-ikhlas. Dan mayoritas Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak kenal yang namanya ikhlas. Wa aktsaru man yaquluha innama yaquluha taqlida. Dan banyak pula orang yang mengucapkannya dia mengucapkannya hanya karena taklid saja. Ikut-ikutan saja. Paham ya? Au adatan atau adat biasa, enggak maknanya. Walam yukhalitul imanu bashashata qalbihi maka imannya belum bercampur dengan relung hatinya. Belum masuk pada hati yang paling dalam. Belum lancap. Qala rahimahullahu ta'ala wa ghalibu man yuftanu indal mauti wa fil quburi amsalu haula. Dan umumnya orang yang difitnah, terfitnah ketika dia meninggal dunia, ketika dia sedang sakaratul maut, ketika di kuburan, ialah semisal orang-orang ini. Yang nggak tahu keikhlasan, tidak kenal tentang persatuan la ilaha illallah, mengucapkannya hanya kebiasaan saja atau taklid saja atau mengucapkannya hanya semata-mata di lagu-lagu saja. Tamam? Nah, mereka-mereka ini khanafatina azakumullah yang banyak terfitnah ketika meninggal dunia atau ketika di alam kubur. Allahumma musta'an. Kama fil hadis. Bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis saya nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya mendengarkan umat manusia mengucapkan sesuatu, maka saya pun ikut mengucapkannya. Ini hadis ketika di alam kubur. Ketika ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir tentang apa namanya man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Dan ini jawabannya kaum munafikin. Jawabannya kaum munafikin. Dia secara langsung tidak mungkin bisa dirutubi lagi mengakui keadaan dirinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah taklidan li ghairih dikarenakan itu orang lain sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu saya mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu maka saya pun ikut eh, mengucapkannya wal hadis kana bidina azakumullah eh, tentang masalah ini diriwayatkan dari hadis Al-Bara bin Azib dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan yang semisalnya. Wal hadis sahih disebutkan dalam As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain untuk hadisnya Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Wa ghalibu a'mali haula innama huwa taqlidun wa iqtida'un bi amsalihim. Maka keumuman umumnya perbuatan-perbuatan orang seperti ini itu semata-mata taklid saja. Semata-mata taklid membeli saja. Waktu daun diam salihin dan meniru orang-orang semisal mereka. Wahum min akrabin nasi min qawlihi ta'ala. Maka mereka lah orang yang paling dekat dengan firman Allah Taala Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami di atas ummah ai ala millatin di atas sebuah aliran, sebuah kepercayaan, sebuah kebiasaan, sebuah agama. Wa inna ala atharihim muqtadun dan kami hanya mengikuti apa namanya peninggalan nenek moyang kami saja. Wahina itu ketika itu fala munafata bainal hadis maka tidak ada pertentangan di antara hadis-hadis ini. Tamam? Sebab yang mendapatkan keutamaan ini haramahullahu ala nar Allah haramkan dia atas neraka tidak sembarang orang tidak semata-mata orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi harus disertai dengan al-quyud as-siqal persyaratan persyaratan ketentuan ketentuan yang berat yang besar konsekuensi-konsekuensi yang besar paham ya ikhlasin wa sidqin wa yaqinin wa qiyadin wa qabulin wa mahabbatin wa ilmin dengan terpenuhinya semua persyaratan yang ada sehingga kalau kemudian ada orang yang mengucapkan kalimat tadi, kok kemudian masuk neraka? Berarti apa ini? Berarti apa ini, Pak? Berarti berarti dia tidak memenuhi persyaratan yang ada. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah enggak tahu maknanya apa. La ya'lamu ma'naha. Tidak mengetahui maknanya apa. Paham ya? Dia hanya, eh, eh, hanya mengucapkan karena adat biasa biasa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Adat biasa. Tidak tahu maknanya apa. Tidak tahu apa konsekuensinya. Ada pula orang yang mengucapkannya. Dan dia syakun fiha. Syakka Dia ragu-ragu tentang kebenarannya. Ada pula orang yang mengucapkannya. Namun tidak disertai dengan keikhlasan dia masih terjatuh dalam kesyirikan-kesyirikan, amam, dan juga terjatuh dalam sekian banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Maka orang seperti ini, amam. sekian dalam riwayat yang mutawatirah, dimasukkan ke dalam neraka kalau Allah menghendakinya. Paham ya? Tadi bang. di nerakanya abadi apa enggak abadi ya jenis? Tidak Selama dia tidak membatalkan kalimat la ilaha illallah, walaupun dia diadab, namun tidak sampai kekal abadi. Paham ya? Nah, saya kharuju minha. Nah. قال رحمه الله تعالى فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام maka bila dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan keikhlasan dan keyakinan yang sempurna lam yakun fi hadhil hal musirran ala dhanbin asla. Maka pada keadaan seperti ini ketika dia ikhlas mengucapkannya, yakin dalam mengucapkannya dengan keikhlasan dan keyakinan yang sempurna, maka tidak mungkin dia itu musirran terus menerus ala dhanbin melakukan tindakan perbuatan dosa sama sekali. Paham ya? Nah mungkin. Kalau dia ikhlas, dia yakin, nah nggak bakal dia jatuh dalam tindakan dosa. Nah mungkin dia kemudian terus-menerus eh, jatuh dalam kesyirikan atau kebinahan. Lah, kalau keikhlasannya, keyakinannya, itulah yang akan menghalangi dia dari itu semuanya. Fa'inna kamala ikhlasihi wa yakini. Bab kesempurnaan, keikhlasan dan keyakinan dia. Yujibu ayyakunallahu ahabba ilahi min kulli syai. Kata beliau sebab kesempurnaan, keyakinan dan keikhlasan dia mengharuskan Allah tabaraka taala itu zat yang paling dia cintai daripada segala sesuatu. Aidan maka kalau begitu kondisinya la yabqa fi qalbihi tidak akan tersisa dalam hatinya iradatun lima Allah kehendak Tiada keinginan untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Wala karahatun lima amar Allah. Dan juga tidak akan ada dalam hatinya rasa benci. Rasa nggak suka dengan apa yang Allah perintahkan. Paham ya? Sehingga dua perkara yang tidak mungkin bersatu. Ikhlas dan keyakinan tidak mungkin bersatu dengan kemaksiatan dan kesyirikan dan kebidahan. Namun, kalau dia ikhlas, dia yakin tidak mungkin syirik, tidak mungkin bid'ah, tidak mungkin maksiat. Paham ya? Kalau dia syirik, kalau dia berbuat kebid'ahan atau jatuh dalam kemaksiatan, menunjukkan apa? Menunjukkan kurang keikhlasannya, kurang keyakinan dia atau bahkan mungkin hilang keikhlasan dia, hilang keyakinan dia. Saya pahami. Ada maksudnya? Wahada huwallazi harum ala nar. Lah orang seperti inilah yang diharamkan atas neraka. Jadi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah bi ikhlasin wa yaqin dengan keikhlasan dan keyakinan. Yang mengandung konsekuensi yang disebutkan alim alif di sini rahimahullah Allah tabaraka wa taala lebih dia cintai dari segala sesuatu. Sehingga dalam hatinya tidak ada niatan untuk berbuat kemaksiatan dan juga tidak ada pula kebencian dari apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Wa hadha huwa alladhi 'ala an-nar wa in kanat lahu dhunubun qabla dhalik. Orang seperti inilah yang diharamkan atas neraka walaupun dia memiliki dosa-dosa sebelumnya. Fa inna hadzal iman wa hadzal ikhlas. Sebab keimanan ini dan keikhlasan ini. Wahadihi taubah, taubatnya dia ini. Wahadihi mahabbah dan kecintaan dia ini. Wahadil yakin dan keyakinan dia ini. La yatrukuna lahu dhamba illa muhiyan Tidak akan meninggalkan dosa bagi dia, melainkan pasti akan dihapuskan untuk dia. Paham ya? Walaupun dia punya dosa sebelumnya. akan terhapus dengan keimanannya, dengan keyakinannya, keikhlasannya, kecintaannya, taubatnya dia. Akan dihapus semuanya itu. Kama yamhul laylun nahara. Sebagaimana malam itu menghapuskan siang. Enggak ada bekasnya sama sekali. Hada malah insyaAllah. Faidha qalaha ala wajhil kamalil mani' min من akbar wal asgar. فهذا ghairu musirrid على ذنب أصلا fayughfaru lah wa yahrumu 'alan nar. Maka kata beliau, kalau kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan sisi yang sempurna. Ala wajhil kamal, sempurna. Al-mani' min asyrikil akbar wa asghar. Yang menghalangi dia dari kesyirikan yang besar dan yang kecil. Fahadha ghairu musirrin ala zambin asla. Maka orang seperti ini tidak mungkin terus menerus berbuat dosa sama sekali. Maka bayu farulah. Orang seperti ini akan diampuni semua dosanya. Wa yahrumu ala nar dan diharamkan atas neraka. Atau Allah. Wa in qalaha ala wajhin. Khalasa bihi minasyirkil akbar dun asgar. ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات dan apabila dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini dengan sisi yang menyelamatkan dia dari syirik besar saja. Paham ya? Syirik besar saja. Dunal asghar. Tambah yang kecil. Artinya, dia selamat dari syirikul akbar. Namun dia terkadang terjatuh dalam syirik kecil. Walam yati ba'daha. Dan kemudian dia tidak melakukan setelah itu. Bima yunaqidu zalik. Sesuatu yang bisa membatalkan ucapan dia tadi. Fahadihil hasanah. Maka kebaikan dia ini. La yuqawimuha syai'un sayyiat tidak mungkin bisa dilawan, dihadapi oleh sesuatu pun dari perkara kejelekan. Artinya apa ya, Pak? Artinya la tidak mengapa. Paham ya? La tidak mengapa itu. Sehingga dia tetap mendapatkan keutamaan ini. Yahrum ala nas. Fayarjahu biha mizanul hasanat. Maka lebih kuat dengan kebaikan tadi. Ucapan kalimat la ilaha illallah yang bisa menyelamatkan dia dari syirkun akbar akan lebih menguatkan mizanul hasanat timbangan kebaikan dia kama fi hadithil bitaqah sebagaimana dalam hadis al bitaqah saya dikub fayahrumu ala nar maka dia pun diharamkan atas neraka walakin tetapi tangku saudara jatuhu fil jannah fi qadri dzunubih namun akan berkurang tingkatan dia di surga nanti dengan kadar dosa-dosa dia. Dari Adal adalah an khanawatina azakumullah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala zakara surataini. Banyak menyebutkan dua gambaran dua keadaan. Yang dua-duanya yang dua-duanya mendapatkan keutamaan ini tadi yahrum ala nar, diharamkan atas dia untuk masuk ke dalam neraka. Yang pertama apa, Ustaz? al dulu lah. Oh, gitu. Kok langsung nyemplung surga aja. Disebutkan dari awalnya kasih muka dima, baru kemudian dimasukkan dalam surga. Ustaz. Beliau menyebutkan dua keadaan, dua jenis orang ini. Yang pertama dan yang kedua. هذا yang pertama. ماذا فعل؟ Gitu. Nah, ini ya. Kondisi yang pertama, antum camkan baik-baik. Kasih kode. Al-halatul ula. Ini rincian dari beliau. Tafsir baik. Keadaan yang pertama ya khana biddin azakumullah ialah seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan kesempurnaan, keikhlasan dan kesempurnaan keyakinan. Paham ya? Yang mana kesempurnaan ini khanafitina azakumullah menyelamatkan dia dari asyirkul akbar wal asghar, dua-duanya. Paham ya? syirik besar dan syirik kecil. Paham? Bila demikian kondisinya, maka tidak mungkin dia terus-menerus berbuat dosa. Tidak mungkin. Kalaupun ada dosanya, diampuni. Saya paham ya? Diampuni. Dan kemudian diharamkan atas neraka. Saya paham ya? Paham ya kawan? Ini tingkatannya pertama. Dan ini yang paling afdal. Yang kedua, seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah menyelamatkan dia dari syirkun akbar saja. Menyelamatkan dia dari syirik besar saja. Kalau syirik yang kecil, terkadang dia jatuh melaksanakannya. Jadi paham ya? Maka kata beliau, kata beliau, orang seperti ini, khanafidina azakumullah, juga demikian. Mesti mendapatkan keutamaan tadi. Mendapatkan keutamaan diharamkan atas neraka. Namun, tingkatan dia di bawah jenis yang pertama tadi. Tadi bang, tingkatan dia di bawah jenis yang pertama tadi. Nanti dia umul kiamah. Dengan kadar dosanya masing-masing. Paham ini? Maafkan. Sekarang yang ketiga. Wahada bi man Ini berbeda dengan orang yang kejelekannya itu lebih banyak, lebih kuat daripada kebaikan-kebaikan dia. Wa mata ala dalik. Dan dia mati dalam keadaan terus menerus berbuat kejelekan tadi. Kata beliau, fa'innahu yastaujibun nar, maka dia berhak untuk dimasukkan dalam neraka. Wa in qala la ilaha illallah wa khalasa biha min asyirkil akbar. Walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan selamat dari syirik yang besar. Lakinnahu lam yamut ala dhalik. Tetapi dia tidak mati di atas ucapan dia tadi. Bisa dipahami? Dia mengucapkannya, La ilaha illallah. Dia selamat dari syirkun akbar. Paham ya? Tetapi tindakan dosanya banyak. Maaf, eh, kemaksiatannya luar biasa. Sampai pada tingkat Kejelekan-kejelekan dia itu mengalahkan kebaikan-kebaikannya. Sampai pada tingkat dia mati di atas kejelekan tadi. Paham ya? Ada surah salisa yang ketiga. Bagaimana kata dia ya Dia mengatakan, maka orang seperti itu berhak masuk ke dalam neraka. Bal ata ba'da dhalika bisayyiatin rajahat ala hasanati tauhidih. Bahkan dia setelah itu, setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia kemudian melaksanakan tindakan sayyiat, kejelekan-kejelekan yang lebih menguatkan daripada kebaikan tauhidnya. Fa innahu fi hali qawliha kana mukhlisa. Maka dia di saat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia ikhlas. Dia ikhlas. Lakinnahu tetapi ada bizunubin dia melaksanakan tindakan-tindakan dosa auhanat dzalika tauhid yang melemahkan melemahkan mengendorkan tauhid tadi wal ikhlas dan keikhlasan dia tadi fa maka dosa-dosa itu pun akhirnya melemahkan tauhidnya Wa qawiyat naruz Kemudian api dosa itu semakin menguat. Artinya apa? Tensi dosanya semakin tinggi, semakin banyak. Hatta ahraka zalik sampai dia membakar tauhidnya, membakar keikhlasan dia. Maka kondisi yang seperti ini Allah. Orang seperti ini walaupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun selamat dari syirkul akbar, namun tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam riwayat di atas. Artinya apa? Dia tetap masuk ke dalam neraka, tidak diharamkan dari surga. Apakah dia khalidan fiha? Hah? Al-jawab tidak. Walaupun dimasukkan dalam neraka ya khanafitina azakumullah, namun dia tidak kekal di dalamnya selama-lamanya. Nanti pada akhirnya dia pun juga akan dimasukkan dalam surga telah dosa-dosa dia habis dan bersih. Qala rahimahullah ta'ala di khilafil mukhlis mustaiqin. Berbeda dengan orang yang ikhlas dan sangat yakin ketika mengucapkannya. Fa'inna hasanatihi. Maka sesungguhnya kebaikan-kebaikan dia. La takunu illa rajihatan ala sayyatih tidak mungkin terjadi, melainkan pasti akan lebih kuat daripada kejelekan-kejelekan dia. Wala yakunu musirran ala sayyiatin dan tidak mungkin terus-menerus berbuat kejelekan. Fa in mata ala dzalika dakhala jannah. Kalau kemudian dia mati di atas keikhlasan tadi, keyakinan tadi, maka dia pun masuk ke dalam surga. Ini kondisi yang awal tadi, suratul ula wa thaniyah nama yukhafu alal mukhlisi. Hanya saja yang takutkan, yang dikhawatirkan bagi orang yang ikhlas ini tadi, ayat ia ya bisa yadin ngerajiha. Dia melakukan tindakan kejelekan yang lebih kuat daripada tauhidnya. Fayadhu'u imanu, maka melemahlah iman dia. Fala yakuluha bi ikhlasin wa yakin. sehingga dia pun tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan keikhlasan dan keyakinan mani'in min jami'i sayiat yang bisa menghalangi dari semua ke, ke, dari semua kejelekan-kejelekan yang ada. Wa yukhsha alaihi min asyrikil akbar wal asghar. <clears throat> Dan dikhawatirkan uh, atas dia uh, melakukan tindakan syirik besar dan syirik kecil. Fa'in in salima min akbar. Dan walaupun dia selamat dari syirik yang, yang akbar yang besar, baqiya mahu min asghar. Dia masih punya simpanan dosa syirik kecil wa yudhifu ila dzalika sayiatin dan ditambahi lagi dengan sayiatin tindakan-tindakan dosa tambahmu ila syirki yang bergabung dengan kesyirikan tadi itu fa yarjahu janibu sayiat maka semakin kuatlah sisi kejelekan-kejelekan dia di atas tauhidnya maka dia pun tidak mendapatkan keutamaan riwayat ini dan dia pun dimasukkan dalam neraka dengan kadar dosanya masing-masing Allahul musta'an Fa'ina sayiat. Tumaiful iman wal yakin. Sebab yang namanya perbuatan sayiat, jelek, itu melemahkan keimanan dan keyakinan. Fayabu'afu qawru la ilaha illallah. Maka semakin lemahlah ucapan kalimat la ilaha illallah. Fayamtanu ikhlasu bil qalbi. Maka akhirnya terhalanglah keikhlasan dalam hati dia. Fayasirul mutakallim biha. Maka jadilah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini kal hadhi. Awin naim. Seperti orang yang sedang lindur al hadhi, orang yang sedang lindur bicara sesuatu yang dia tidak pahami. Awin naim atau kayak orang tidur, nggak sadar apa yang dia omongkan. Aw man sawtahu bi ayatin atau seperti orang yang memperindah membagus-baguskan suara dia dengan ayat Al-Qur'an min ghairi zauqin wa halawah dengan tambah merasakan tadabbur maknanya, dengan tambah merasakan manisnya Al-Qur'an. Paham ya? Semata-mata di lagu-lagu yang indah, tapi tidak ngerti bagaimana maknanya. Ini karena bintin azakumullah, dikarenakan dia e, memiliki sekian banyak sayiat, kejelekan-kejelekan yang merusakkan atau yang melemahkan keimanan dan keyakinan dia. Ada ikhwan semuanya lewat, cuman diulang-ulang terus sama beliau untuk semakin memperjelas keterangan riwayat ini tadi. Faula'i lam yaquluha kamal sidqi wal yaqin. Maka orang-orang seperti ini khonafidina azakumullah tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan kesempurnaan kejujuran dan keyakinannya. Falyatun ba'daha bisayyiatin tangkulu dzalik. Bahkan dia pun setelah itu telah mengucapkan kalimat tadi melaksanakan kejelekan-kejelekan yang bisa membatalkan ucapan dia tadi. Baliyakulunaha min ghairi yakinin aw Bahkan mereka pun mengucapkannya dengan tanpa keyakinan dan tanpa kejujuran sama sekali. Karena sebelumnya kesempurnaan keyakinan dan kejujuran. Yang kedua ini dengan tanpa keyakinan sama sekali. Wa yamutuna ala dzalik dan mereka mati di atas tindakan seperti itu. Walahum sayyiatun kathirah. Dalam kata mereka memiliki kejelekan yang sangat banyak. Tamna'uhum min dukhulul jannah. Yang akhirnya menghalangi mereka dari masuk ke dalam surga. Allahul musta'an. Wa idha kafarat dhunubu. Faqul ala lisani qawluha. Dan bila sudah banyak dosa-dosa itu ya, maka akan semakin berat lesan ini untuk mengucapkannya. Waqafal qalbu an qawliha. Hati pun semakin mengeras. Enggan untuk mengucapkannya. Wa karihala amal salih. Dia pun akhirnya membenci amal-amal yang baik. Yang salih. Wa saqula alaihi simaul Qur'an. Dan semakin berat atas dia untuk mendengarkan Al-Quran. Wastabsyara bi dzikri ghairihi dan dia bergembira kalau disebutkan selain Al-Quran. Seneng dengar suara musik, masya Allah. Kepalanya langsung goyang-goyang. Eh, ada apa ini? Agar. Nah, gitu. Dengar Quran. Nah, Mengantuk. Sekayanya nah, kupingnya itu kayaknya risih. Hah? Katal gitu. Kayak gimana gitu. Hmm. Nggak betah. Allah mustahil. Wadma'anna ilal batil. Dia merasa mantap, tumak minah anteng kepada kebatilan. Wastahal ar-rafas. Wastahla ar-rafas. Dan dia pun merasa menganggap manis. Menganggap manis ar-rafas tindakan yang kecil. Wa mukhalatata ahli batil. Dan dia menganggap manis pula. Bercengkrama, berteman bergaul dengan ahli uh, ahli batil. Wa kariha mukhalafat ahli haq. Dan dia nggak suka, dia benci untuk bergaul dengan ahli haq. Allahul musta'an. Ini semuanya karena betina azakumullah di antara dampak negatifnya sayiat, dampak negatifnya az-dzunub, perbuatan dosa. Famathalu hadza idza qalaha qala bi ma laysa fi qalbihi maka perumpamaan orang seperti ini kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mengucapkan dengan lisannya sesuatu yang tidak ada pada hatinya. Lisannya mengucapkan, hatinya tidak meyakininya. Wa fihi ma la yusaddiquhu amaluh dengan mulutnya yang tidak dibenarkan oleh amalan dia. Allahul musta'an. Ini semuanya khana azza sekali lagi dikarenakan bahayanya perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka jangan sampai karena betina azakumullah memiliki sikap tasahul, menggampang-gampangkan dosa, menggampang-gampangkan kemaksiatan, menggampang-gampangkan perkara hizbiyah, perkara kebidahan atau mujahadah kalusu, pertemuan dengan orang-orang yang jelek. Layak. Jangan menggampang-gampangkan demikian sebab dampaknya trauma sangat besar, trauma sangat mengerikan berkaitan dengan tauhid Anda, dengan imannya Anda, dan ujungnya nanti berkaitan dengan masa depan Anda di yaumul qiyamah. Fala haula wala quwata illa billah. Qala Al-Hasan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Laisa al-iman bitahalli wala bitamanni. Iman itu bukan dengan cara at-tahalli, berhias-hias. Cara zahir Wala bitamanni. Dan iman itu juga bukan dengan cara tamanni, berangan-angan. Walakin ma waqara fil qulub. Tetapi yang namanya iman itu ialah yang menancap dalam hati. Wasattaqatul a'mal dan yang di, dibenarkan oleh amalan dia. Faman qala khairan wa amila khairan qubila minhu. Maka barang siapa yang mengucapkan kebaikan dan dia juga mengamalkan kebaikan tadi, maka diterima dari dia. Wa man qala khairan wa amila syarran lam yuqbal min. Dan barang siapa yang mengucapkan kebaikan dan mengamalkan kejelekan, maka tidak akan diterima daripadanya. Wa hadzal athar kana bidin azakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah rahimahullahu taala dan yang selainnya fi isnadin hasan dengan syarat yang hasan sampai kepada Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Paham ya sebagai ucapan beliau saja. Wa jaa marfu'an min hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa lam yasih. Dan datang secara marfu' sebagai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa lam yasih namun tidak sahih riwayatnya. Paham ya? Sudah Nah, dengan yang sahih kau luman. man ya kawan? Ucapannya Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Paham ya? Bukan hadis. Kalau hadis mahalu lam yasih. Nah sahih. qala Bakr bin Abdullah Al-Muzani ada min tabiin ya ikhwan. Termasuk akronnya Al-Hasan Al-Basri. Termasuk selehol dengan beliau. Thiqatun sabtun Bakar bin Abdullah al musani tabi'i. Beliau mengatakan, "Ma sabaqahum Abu Bakr radhiyallahu anhu bi kathrati siyamin wala shalah." Tidaklah mengalahkan mereka, mendahului mereka. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan banyaknya puasa, wala salat dan banyak salat. Walakin bi syai'in waqara fi qalbih. Namun beliau radhiyallahu taala anhu mendahului mereka dengan sesuatu yang menancap dalam hatinya. Yaitu apa ya, kawan? Keimanan yang mantap dalam hatinya. Ini karena Allah bukan berarti beliau radhiyallahu taala kurang beramal, jarang beramal. Lah. Justru dengan iman dia yang paling mantap itulah beliau orang yang paling banyak ibadahnya, banyak salatnya, banyak puasanya, bahkan paling Kuat tawakalnya kepada Allah, eh, kepada Allah Taala sehingga dia pun berinfak dengan semua hartanya. Dengan semua hartanya. Wa hada. Tamam disebutkan dalam kitab As-Sahih al-Muslim mana sahihain dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dia mengatakan ada bil makna beliau mengatakan pernah suatu hari saya memiliki harta Punya azab banyak begitu. Kata Umar, al-yaum, hari ini Umar akan mendahului. Hah? Akan mendahului Abu Bakar Siddiq. Nah, maka dia pun mem eh, apa, menggal hartanya separuh untuk keluarganya, separuh untuk diinfakkan sabilillah. Datang kepada Rasulullah. Ah, datang. Ya Rasulullah, ini Umar datang membawa infak sadaqah fi sabilillah. Kata Rasulullah, "Mada baqaita li ahlik?" Apa yang kamu sisakan untuk istri kamu? Dia mengatakan, "Baqaitu nisfah." Saya sisakan separuhnya. Separuh untuk keluarga saya, separuh saya infakkan untuk sabilillah. Nah, tidak lama datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, "Ya Rasulullah, ini ada infak sedekah dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah, "Mada bakat dari ahlik? Apa yang kamu setakan untuk istri kamu?" Dia mengatakan, "Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Masya Allah. Yani apa ya, Khan? Semua hartanya, semua yang dia miliki dikasihkan semua infak fisabilillah. Nah, ya. anak istrinya Allah wa Rasulullah. Tawakal Allah. Insya Allah ada lagi yang lainnya. Ayo, kata Umar. Wallahi, Umar tidak pernah bisa mendahului untuk bisa memenangkan amalan ini dengan Abu sedikit Siddiq radhiyallahu taala. Ayo, ada pengakuan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala Sehingga tetap ya ikhwan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu betul-betul seseorang yang sangat giat dalam beramal Contoh yang lainnya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berkata, "Siapa di antara kalian sekarang ini yang berpuasa?" Anak ya Rasulullah. Siapa di kalian hari ini yang sedekah? Saya wahai Rasulullah, kata Bakar Siddiq lagi. Siapa di hari ini di antara kalian yang menjenguk orang sakit? Saya wahai Rasulullah. Apakah lagi yang menjawab? Siapa di kalian kalian yang hari ini mengantar jenazah? Saya wahai Rasulullah. Semuanya Bakar Siddiq menjawabnya. Empat amalan. Beliau mengatakan tidaklah berkumpul empat perkara ini pada seorang melainkan dia pasti masuk dalam surga. Mana ada ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Tamam? Sehingga saya ingatkan seperti itu supaya jangan sampai dipahami dari ucapan beliau ini rahimahullahu taala bahwasanya beliau kurang amalnya, kurang ibadahnya. Lah, justru beliau orang yang sangat giat dalam beramal, sangat giat dalam beribadah kepada Allah Taala. Qala rahimahullahu taala faman qala la ilaha illallah wa lam yaqum bimujibiha maka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun tidak melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya balik tasaba ma'a dzalika dzunuba bahkan kemudian dia melaksanakan dosa setelah itu wa kana shadiqan fi qawliha dan dulu, ketika dia mengucapkannya dulu, dia jujur dalam mengucapkannya. Mungkinan dia yakin mengucapkannya. Lakin, tetapi, lahu dhunubun adha'afat sidqahu wa yakin. Dia memiliki dosa yang banyak yang melemahkan kejujuran dia dan keyakinan dia. Wa dhafa ila dzalika syirkul asghar amali dan ditambahi lagi dengan syirik asghar yang sifatnya amaliyah rajahat hadhihi sayyiatu ala hadhihi hasanah maka kejelekan ini pun lebih kuat daripada kebaikannya tadi wa mata musirran ala dzunub maka dia pun mati dalam keadaan terus menerus di atas tindakan dosanya ini diulangi lagi sama beliau ya kan terus berulang supaya supaya difahami bi khilafi man yaquluha bi yaqinin wa sidqin Berbeda dengan orang yang mengucapkannya dengan yakin dan kejujuran. Fainau maksudnya dia. Imma Allah yakuna musirran ala sayyiatin asla. jadi dia itu tidak ber, uh, tidak pernah terus menerus berbuat dosa kejelekan sama sekali. Au yakuna tauhiduhu atau bisa jadi pula tauhidnya dia al-mutaqammin li sidqihi wa yaqinih yang mengandung kejujuran dan keyakinan dia rajjaha hasanatih lebih menguatkan kebaikan-kebaikan dia. Nah, kalau demikian orangnya, maka dia masuk dalam kategori orang yang mendapatkan keutamaan tadi. Ah, haramahullahu ala Allah akan haramkan dia dari neraka. Qala rahimahullahu taala walladzina yadkhuluna an-nara. Maka orang-orang yang masuk dalam neraka mimman yaquluha dari kalangan orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini lam yaquluha bisidqi wal yaqin tanain mereka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan kejujuran dengan keyakinan yang sempurna al munafiyaini lisayyiat yang bisa meniadakan kejelekan-kejelekan au lirushanha atau yang bisa meniadakan kekuatan kejelekan tadi Au atau mereka mengucapkan ucapan tadi dengan keyakinannya, dengan kejujurannya. sebu ba'da dalik Namun setelah itu mereka melakukan tindakan sayyiatin kejelekan-kejelekan rajahat ala hasanatihim yang lebih kuat daripada kebaikan-kebaikan mereka. Thumma dha'afa lidzalika sidquhum wa yaqinuhum, kemudian melemahlah dengan tindakan dosa tadi itu keyakinan dan kejujuran mereka. Semalam yaquluha ba'da dzalika bisukun wa yaqinan tam. Kemudian mereka tidak lagi mengucapkannya setelah itu dengan kejujuran dan keyakinan yang sempurna. Lianna dzunuba qad adha'afa dzalika sidqa wal yaqin min qulubihim. Sebab dosa-dosa yang dia lakukan telah melemahkan kejujuran dan keyakinan dari mereka. Faqauluha min mithli haula maka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari orang-orang semisal itu la yaqwa ala mahwu tidak kuat untuk menghapuskan dosa. Fatarajah atau fatarjahu sayyiatuhum ala hasanatihim. Maka kejelekan-kejelekan mereka pun lebih kuat daripada kebaikan-kebaikan mereka. Intaha mulakhasa. Ini disebutkan dalam majmul fatwa. Nah, oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dengan demikian hadirin azakumullah jelaslah bagi kita bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah di antaranya ialah diharamkan atas neraka itu tidak untuk sembarang orang. Agar nah, Tetapi ini berlaku bagi dua golongan, yaitu yang pertama dia mengucapkannya dengan keyakinan dengan kejujuran, dengan keikhlasan yang sempurna. Yang menghalangi dia dari syirkun akbar dan syirkun asgar. Dan dia tidak terus menerus berbuat dosa. Maka jenis yang pertama ini ikhwan akan diampuni semua dosa dia. Dan mendapatkan keutamaan tadi diharamkan atas neraka. Jenis yang kedua, seseorang yang mengucapkannya dengan keyakinannya, dengan jujur dengan ikhlas namun menyelamatkan dia dari syirkun akbar saja paham ya syirik saja yang kecil belum maka kebaikan dia ini khanabitina asakumullah bisa mengalahkan kejelekan dia tadi hadil hasanah kebaikan dia tadi itu bisa mengalahkan semua kejelekan dia maka mizanul hasanat timbangan kebaikan dia pun semakin kuat sehingga dia pun sehingga dia pun diampuni oleh Allah Taala dan diharamkan atas neraka seperti hadis hadis al-bitaqah sayatikum Adapun yang ketiga ya karena azakumullah orang-orang yang kemudian tidak mengucapkannya yakni kalimat la ilaha illallah dengan keyakinan dengan keikhlasan dengan jujur maka mereka itulah yang bakal apa namanya terus menerus berbuat dosa, melakukan tindakan kejelekan yang lebih dominan daripada kebaikan-kebaikan dia dan dia mati atas tindakan tadi, maka dia pun tidak mendapatkan keutamaan eh, tersebut dan berhak masuk dalam neraka dengan kadar dosanya masing-masing. Wallahul musta'an. Hada wadah. قال رحمه الله تعالى وقد ذكر هذا كثير من العلماء Ibn Al-Qayyim, Ibn Rajab, wa ghairihim. Dan menyebutkan makna seperti ini banyak sekali dari kalangan para ulama seperti Ibn Qayyim al-Jauziyah, Ibn Rajab al dan yang lainnya. Kal Bukhari rahimahullah taala wasanya Tirmizi. Qultu wa bima qarrarahu Syekhul Islam rahimahullah taala tajtami'ul ahadith. Saya katakan kata Syarih rahimahullah maka dengan uraian Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ini maka berkumpullah semua hadis-hadis yang ada itu. Qala belum mengatakan wa fil hadis dalilun ala annahu la yakfi fil iman an nutqu min ghairi i'tiqadin wa bil aqd. Dalam hadis ini menunjukkan kepada tidak cukup dalam perkara iman mengucapkan saja dengan tambah keyakinan. Demikian pula Sebaliknya, keyakinan saja dengan tanpa mengucapkan. Harus dua-duanya. Wa fi tahrimun nar ala ahli tauhidil kamil. Juga menunjukkan haramnya neraka atas ahli tauhid. Seorang yang muwahid yang ahli tauhid yang sempurna ketauhidannya. Wa fihi anna al-amala la yanfa'u illa idza kana khalisan lillahi ta'ala. Juga menunjukkan bahwasanya amalan tidak akan bermanfaat kecuali bila diniatkan ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Tanbih. boleh diingatkan. Peringatan. Qal Qurtubi fi tazkirati. Al Imam Qurtubi rahimahullah menyatakan dalam tazkirahnya. Kitab eh, tazkirah. Qauluhu fil hadis. Sabda beliau telah dari hadis min iman dari keimanan ai min a'malil iman dari amal-amal keimanan allati ya min amal jawarih yang termasuk amal anggota badan. Fayakunu fi dalalatun ala anna al-a'mal as-salihan al-iman. Sehingga sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya amal yang saleh termasuk bagian daripada keimanan. Wa dalil ala annahu arada bil iman ma qulna. Dan juga sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau memaksudkan dengan iman di sini apa yang kami jelaskan tadi yaitu keimanan disertai dengan keyakinan, dengan ucapan, dengan amal. Walam yurid mujarad al-iman alladhi wa tauhid dan tidak menginginkan semata-mata iman yaitu tauhid. Wa nafy syuraka dan menafikan kesyirikan-kesyirikan e, tandingan-tandingan wal ikhlas biqauli la ilaha illallah dan memurnikan dengan dengan ucapan la ilaha illallah ma fil hadis nafsihi Tamam? Apa yang disebutkan dalam hadis itu juga min qawlihi dari sabdanya akhriju keluarkanlah. Hai yang dalam hatinya ada keimanan yang disertai dengan amal-amal anggota badan. Thumma ba'da dzalik kemudian setelah itu disebutkan Yakbubu subhanahu qabdatan Allah tabaraka wa taala menggenggam satu genggaman fa qawman lam ya'malu khairan qab kemudian mengeluarkan suatu kaum yang belum pernah beramal kebaikan sama sekali. Ha, sama sekali. Yuridu bidalik yang beliau inginkan di sini ialah illa tauhid al mujarrad min al amal kecuali tauhid yang kosong dari amalan. Intaha mulakhasan min syarah Sunan Ibn Majah. Intahaina. Hadza ya kana bin azakumullah. Uraian panjang dari beliau rahimahullahu taala tentang makna hadis. Ah, man qala la ilaha illallah yabqa ah, inha fa Allah ta'ala harama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sehingga keutamaan diharamkan atas neraka itu bagi orang-orang yang mendatangkan persyaratan-persyaratannya dengan keikhlasan, dengan keyakinan, dengan kejujuran tanpa ragu-ragu yang sempurna, yang sempurna baru mendapatkan keutamaan seperti itu sehingga tidak semua orang yang ikhwanakumullah bisa mendapatkan keutamaan yang besar ini dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada hadis yang berikutnya pula dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu.